Dan kita masuk Quran Kenapa surat Ashura Ayat tingkat nomor 16 Walladzina yuhajuna fillah Dan orang-orang yang membantah Membantah tentang Allah itu membantah tentang agama Allah yang Allah utus Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyampaikan agama tersebut mimba di mastujiba lahu setelah manusia menerima menyambut seruan agama itu dan mereka masuk Islam, tunduk, patuh. Maka orang-orang yang mereka membantah agama Allah Subhanahu wa taala hujjatuhum tafidhah inda rabbihim. Alasan-alasan mereka itu alasan-alasan yang batil, yang sia-sia alasan yang kacau di sisi Allah Subhanahu wa taala wa alaihim ghadabun dan kemarahan Allah akan menimpa mereka kemurkaan Allah terhadap mereka walahum adzabun syadidun dan bagi mereka adab yang sangat pedih Allahu Allah Subhanahu wa taala alladhi anzala al-kitaba Allah yang telah menurunkan Alkitab yaitu Al-Qur'anul Karim dan juga kitab-kitab sebelum Al-Qur'an. Allah yang menurunkan kitab Al-Quran dan semua kitab-kitab sebelum Al-Quran yang Allah turunkan kitab Al-Quran itu bil dengan kebenaran tidak ada kebatilan di dalam kitab yang Allah turunkan Karena Allah yang menurunkan kitab adalah Al-Haq Sehingga tidak ada kepalsuan di dalamnya semuanya adalah kebenaran wal mizan dan Al-Qur'an itu kitab yang penuh dengan keadilan sehingga tidak akan terwujud keadilan yang hakiki kecuali dengan mewujudkan Al-Qur'anul Karim keadilan yang hakiki tidak akan terwujud kecuali dengan mewujudkan Al-Quran karena tidak ada keadilan kecuali dalam Al-Quran sumber keadilan adalah kitab Allah yang Allah turunkan tidak mungkin orang kafir, orang musyrik mereka menegakkan keadilan karena pertama kali mereka tidak adil dengan Allah Subhanahu taala yang telah mencurahkan segala nikmat kepada dirinya. Wa ma yudrika la'alla sa'ata qaribun. Dan tahukah engkau boleh jadi bahwasanya hari kiamat itu telah sangat dekat dan tidaklah dia mengetahui dan tidaklah dia mengetahui bahwa boleh jadi kiamat itu telah sangat dekat dan Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan tentang segala tanda-tanda hari kiamat melalui Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan tentang sangat dekatnya as-sa'ah yastajilu biha orang-orang kafir mereka istijal mereka tergesa-gesa untuk ditegakkannya hari kiamat. Padahal ketika hari kiamat datang tidak ada seorang pun yang bisa menolak dari malapetaka yang terjadi pada hari kiamat. Yastajilu biha alladzina la yu'minuna biha. Tergesa-gesa meminta segera ditegakkannya kiamat orang-orang yang mereka tidak beriman kepada hari kiamat sebagai istisa sebagai pelecehan mereka terhadap apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam karena termasuk yang diingkari berat oleh orang kafir itu satu tauhid, kedua as-saah, yang ketiga an nubuah Ini yang masuk di dalam An-Nabaul Azim. Berita besar yang mengguncang orang-orang Quraisy berkaitan dengan ajakan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ajakan untuk mengimani al-yaumul akhir dan membenarkan nubuah kenabian yang membuat mereka kemudian melakukan penentangan keras terhadap dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walladzina amanu Adapun orang-orang yang mereka mengimani tentang as-saah musyfiquna minha mereka ini ada rasa takut terhadap datangnya as-saah Ketakutan mereka dia wujudkan dengan senantiasa mempersiapkan diri apa yang akan menyelamatkan mereka ketika kelak datangnya as Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya oleh seorang ya Rasulullah mata ya Rasulullah kapan terjadinya hari kiamat. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menjawab kapan terjadinya karena kiamat kapan terjadinya termasuk ilmu gaib yang tidak Allah beritakan kepada siapapun. Sehingga termasuk malaikat dan nabi tidak mengerti. Akan tapi Kiamat pasti terjadi. Wa an sa'ata atiyatun la raiba fiha. Sesungguhnya hari kiamat pasti terjadi, tidak ada keraguan padanya. Maka Nabi justru menanyakan balik kepada orang tersebut sesuatu yang paling bermanfaat. Ma a'datta lis Apa yang telah Anda siapkan untuk menghadapi as Karena hari kiamat itu tahu nggak tahu waktunya pasti datang. Kemudian satu-satunya yang bermanfaat ketika kiamat datang adalah amal amal manusia. Maka, maka Nabi katakan apa yang sudah anda siapkan untuk menghadapi datangnya as-sa'ah. Maka orang-orang beriman mereka ada rasa takut dengan datanya as-sa'ah. Sehingga dia senantiasa bersiap-siap. Oleh karena itulah kata Ali bin Abi Thalib ketika menerangkan tentang salah satu di antara tanda ketakwaan orang adalah istidadu liyaumir rahil senantiasa bersiap-siap untuk menghadapi perjalanan yang sangat panjang yaitu perjalanan menuju kampung akhirat yang prosesnya sangat panjang wa ya'lamuna annahal haqqu dan orang-orang mukmin tahu bahwa kiamat itu adalah perkara yang hak, perkara yang benar pasti terjadi dan kiamat setiap kita adalah al-maut kematian maka dikatakan ida matal insanu qad qamat kiamatum atau man mata qad qamat kiamatum barang siapa yang dia mengalami kematian maka telah tegak kiamatnya man mata Qad kiamat qiyamatuh. Apabila orang mengalami kematian, kiamatnya telah tegak karena itu kiamat sudah kecil. Karena setelah dia mati, semua kesempatan beramal terputus. Ala innal yumaruna fis Ketahuilah sesungguhnya orang-orang yang mereka membantah mendebat tentang as-saah tentang hari kiamat lafi dalalim ba'id benar-benar mereka itu berada dalam kesesatan yang sangat jauh orang-orang yang mereka mendebat membantah tentang akan terjadinya as-saah sungguh mereka telah sesat dengan kesesatan yang sangat jauh karena dalil-dalil yang berkaitan dengan tegaknya as-sa'ah akan adanya hari kebangkitan itu sudah sangat-sangat jelas. Banyak dalil-dalil yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan. Yang pertama diantaranya Allah yang ilmunya meliputi segala-galanya telah menghabarkan Hal ihwal yang berkaitan dengan as-sa'ah yaumul ba'ats dan penghabaran Allah tidak ada dustanya. Wa man asdaqu minallahi qila. Siapakah yang lebih jujur dibandingkan dengan perkataan Allah Subhanahu wa taala? Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berdalil dengan proses penciptaan manusia sebagaimana di dalam surat Al-Hajj. Bagaimana Allah bercerita tentang proses penciptaan manusia. Kemudian Allah katakan dzalika bi annallaha huwal haq wa annahu yuhyil mauta wa annahu ala kulli syai'in qadir wa anna sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna yab'atsu man fil qubur. Yang demikian itu karena sungguhnya Allah adalah hak. Ini setelah Allah cerita tentang ini proses penciptaan manusia dari nutfah, alaqah, mudghah sampai menjadi janin dan dibentuk sampai keluar. Kemudian Allah katakan demikianlah Allah yang al-haq. Allah akan menghidupkan orang yang mati. Allah Maha mampu atas segala-galanya. Hari kiamat itu pasti terjadi dan Allah akan membangkitkan orang oh, manusia dari kuburnya. Sehingga Allah berdalil dengan penciptaan manusia. Allah berdalil pula dengan penciptaan kali yang kedua itu lebih gampang dibandingkan dengan penciptaan kali yang pertama. Bagaimana Allah tidak bisa membangkitkan kali yang kedua kalau kali yang pertama aja Allah mampu untuk mewujudkannya. Allah berdalil dengan penciptaan langit dan bumi yang lebih rumit daripada manusia. La khalaqus samawati wal ardi akbar min khalqin nas. Penciptaan langit dan bumi itu lebih rumit dibandingkan penciptaan manusia. Bagaimana Allah mampu menciptakan langit dan bumi dan Allah tidak mampu untuk membangkitkan manusia apalagi kali yang kedua. Allah juga sebutkan tentang kisah-kisah membangkitkan manusia. Mem menghidupkan manusia. Kisah Nabiullah Ibrahim yang Allah SWT perintahkan Ibrahim untuk mencacah-cacah burung kemudian diletakkan di beberapa tempat bukit lalu dipundang lagi lalu hidup. Allah perintahkan kasus kematian di zaman Musa terbunuhnya seorang dengan cara misterius maka Allah perintahkan supaya cari sapi disembelih dipotong sebagian anggota tubuhnya dipukulkan kepada orang yang mati dia akan hidup akan bicara siapa membunuh kemudian kisah ribuan manusia yang takut wabah kematian maka kata Allah mutu matilah kalian Lalu Allah hidupkan lagi sehingga mereka menyaksikan hidup setelah kematiannya. Kemudian juga kisah ya ini yang lain-lainnya termasuk diantaranya adalah bagaimana Allah berdalil dengan menghidupkan bumi yang tadinya mati Allah turunkan air hujan kemudian Allah tumbuhkan tumbuhan ini diantara dalil-dalil yang Allah sebutkan serta banyak ungkapan Allah sehingga tidak ada lagi keraguan untuk meragukan tentang datangnya as-sa'ah. Wa huwal qawiyul asir. Ala innal ladina yumaruna fi sa'ah la fi dhalalin ba'id. Allahu latifun bi ibadihi. Allah Subhanahu wa taala itu latif. Allah Subhanahu wa taala zat yang maha lembut terhadap para hambanya. Allah sangat sayang Allah Maha lembut. Ya may yasha. Di antara kelembutan Allah kepada para hambanya adalah Allah memberikan rezeki kepada yang Allah kendaki. Rezeki Bapak Ibu yang rahmati Allah ada dua. Rezeki yang am dan rezeki yang khas. <clears throat> Rezeki yang am, rezeki yang berkaitan dengan dunia, harta, jabatan, kedudukan, kemudian ketampanan, anak, istri segala macam. Ah, rezeki yang am ini Allah berikan kepada siapapun di antara para hamba Allah, baik yang kafir atau yang muslim yang taat atau yang maksiat, yang ahli tauhid atau yang musyrik, semuanya Allah beri. Sehingga rezeki yang umum ini tidak berkaitan dengan kecintaan Allah Swt. Tidak menjadi tanda kasih sayang Allah, kecintaan Allah orang yang mereka banyakkan rezekinya dan bukan merupakan tanda kebencian Allah orang yang Allah batasi rezekinya. Yang kedua rezeki yang khas yaitu agama, ilmu dan amal. Orang yang Allah berikan taufik untuk memahami agama dan mengamalkan ilmu. Ini rezeki yang khas. Orang yang Allah berikan rezeki ini adalah orang yang Allah cintai. Ini sebagaimana di dalam hadis Nabi saw Inna Allah yu'ti dunya ila man yuhibbu wa man la yuhib. Wa la yu'ti dina illa man ahab. Allah akan memberikan dunia ini kepada siapa yang Allah kehendaki, yang Allah cintai atau orang tidak Allah cintai. Tetapi agama tidak Allah berikan kecuali kepada orang Allah cintai. Wa huwal qawiyul aziz. Dan dia Allah itu al-qawiyu dat yang makwat. Tidak ada yang bisa melemahkan Allah. Allah zat yang maha Tidak ada yang bisa melemahkan Allah SWT. Al-Aziz, Allah zat yang maha mulia. Tidak ada yang bisa menghinakan Allah SWT. Tidak ada yang bisa merendahkan Allah SWT. Allah zat yang maha Yang mulia. Sehingga Allah pemilik izah dan Allah pemilik kekuatan. Barang siapa yang dia ingin masuk di benteng yang kuat, maka masuklah atau jadilah hamba Allah yang taat. Barang siapa yang dia ingin mencari izzah kemuliaan, jadilah hamba Allah yang bertauhid dan taat kepada Allah swt. taala. Man kana yuridu harfal akhirah Barang siapa yang dia menginginkan pahala akhirat dengan amalnya. Barang siapa yang dia menginginkan pahala akhirat, dia beramal, yang dia cari adalah apa yang ada sisi Allah. Dia tidak mencari apa yang ada di tangan manusia. Dia ingin mencari apa yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mereka beriman kepada Allah dan mereka yakin akan ada kehidupan badal mama. Nasib lahu fi harthi. Allah Subhanahu wa taala akan tambah pahala yang disediakan oleh Allah. Allah akan lipat-lipatkan orang yang mereka mengendaki pahala akhirat Allah akan lipat-lipatkan. Dia ikhlas, dia betul-betul mengikuti apa yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mereka orientasi beramalnya adalah untuk mendapatkan pahala akhirat, maka akan ditambah-tambah oleh Allah dan akan dilipat-lipatkan oleh Allah sesuai dengan kadar keikhlasannya dalam beramal. Yang Allah yang Nabi katakan Allah akan lipatkan asrah ila sab'i mi'atin dikfin ila ab'afin kathirah 10 sampai 700 kali lipat sampai lipatan yang tidak terhingga. Sehingga berapa lipatannya itu tergantung yakni kualitas amal dia. Sehingga dikatakan oleh Syekhul Islam al-a'mal tatafadul. Amal itu keutamanya bertingkat-tingkat. Bima tafadul ma fil qulub sesuai dengan tingkatan yang ada di dalam hati manusia. Seorang amal dohirnya sama, kata beliau, sholat katakanlah, tapi selesai sholat itu pahalanya bisa berbeda sejarah timur dan barat, sejarah langit dan bumi. Yang menentukan adalah mafil kulub apa yang ada dalam hati seorang. Sehingga semakin dia memiliki rasa cinta yang tinggi, keikhlasan yang tinggi, rasa tawakal yang tinggi, rasa takut yang tinggi, rasa harap yang tinggi, dan semua berbagai macam amal-amalan hati itu akan menjadikan kualitas amal zahir yang dilakukannya. Wa man yuridu harta dunia dan barang siapa yang menginginkan pahala dunia, yakni balasan-balasan dunia, amal yang dilakukan itu yang dicari dunia, bukan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nuktihi minha. Kami akan berikan apa yang dia cari itu akan aku berikan, akan kami berikan. Dia cari dunia, Allah akan berikan. Itu pun juga sesuai dengan kehendak Allah SWT. Liman yasha, mayasha, liman nurid. Sesuai dengan kadar pemberian Allah bagi orang Allah kendaki. Ada orang mendaki dunia, dia dapat dan tetapi kadarnya apa yang Allah berikan. Terkadang dia juga nggak dapat. Sehingga rugi apabila dia sekedar hanya mencari kehidupan atau ingin dunia dengan amalnya itu. Wa fil akhirati min nasib dan dia itu di akhirat tidak mendapatkan bagian apapun. Sehingga kalau orang mencari pala akhirat, dunia dan akhirat dapat. Orang mencari pala akhirat, dunia akhirat dapat. Orang yang mencari dunia Terkadang dunianya belum tentu dapat Akhiratnya belum Sehingga ini kerugian yang sangat besar Yang demikian Maka hendaknya seorang mukmin berusaha untuk mendidik dirinya Senantiasa mengarahkan Mencari apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad din Apakah mereka itu memiliki syuraka? Apakah mereka itu memiliki serikat-serikat yang membuat syariat untuk mereka dari perkara agama? Jadi semua yang membuang syariat Allah atau orang yang mereka mengangkat seseorang atau sekelompok orang untuk membuat syariat kehidupan bagaimana mereka bertakarub, bagaimana mereka menghalalkan, mengharamkan. Apa yang mereka lakukan itu mereka berarti membuat syariat. Padahal hak untuk membuat syariat itu hanya haknya Allah. Hak untuk membuat syariat itu hanya haknya Allah. Lahul khalqu wal amru hanya haknya Allah mencipta dan memerintah. Sehingga kalau ada orang yang mereka membuat syariat kehidupan yang jelas-jelas bertentangan dengan syariat Allah, maka dia telah menyekutukan Allah, baik menyekutukan Allah dengan dirinya atau menyekutukan Allah dengan orang lain yang dia kasih hak untuk membuat syariat yang tidak pernah diizinkan oleh Allah, tidak pernah dibolehkan oleh Allah, yang hak untuk menentukan syariat kehidupan itu hanya haknya Allah Ta'ala. Walaula kalimatul fasli Seandainya bukan karena kalimat Allah yang akan memutuskan perkara Lapudiyah bainahum saya telah Allah rampungkan mereka Telah Allah binasakan mereka tetapi semuanya itu ada ketetapannya. Semuanya ada keputusan yang Allah sudah tetapkan. Sehingga tidak perlu mereka istijal, tidak perlu mereka gigi mongso, ngerep-erep dipercepat untuk diturunkannya azab. Itu azab itu sudah ditentukan Allah bagi orang yang rusak. Jangan gak usah di eh, ini percepat waktunya nanti dia kena, dia tidak akan bisa mengelak. Wa inna dhalimina lahum adabun alim. Dan sungguhnya orang zalim itu bagi mereka azab yang pedih. Tarad dhalimina kamu akan melihat orang zalim kelak di hari kiamat. Kamu akan melihat ya Rasul dan wahai kaum mukminin orang-orang kafir dari kiamat kelak Bagaimana musyfiqina mereka itu dicekam dengan rasa ketakutan terhadap azab Allah Subhanahu wa taala mimma kasabu disebabkan karena amal perbuatan yang mereka telah lakukan sehingga mereka dikirim kepada adab Allah atau ditimpakan pada mereka adab Allah wa huwa wa'iun bihim dan mereka dan dia pasti akan mendapatkan dan azab itu pasti akan menimpa mereka dan azab itu pasti akan menimpa mereka walladzina amanu adapun orang-orang yang mereka beriman bertauhid wa amilus solihat dan mereka itu beramal saleh dia beramal sebagaimana yang telah diajarkan dalam risalah agamanya yang diajarkan oleh Rasulnya ah, orang-orang yang di dunia mereka mewarnai hidupnya dengan iman dan amal saleh hari-hariannya itu dalam rangka mentaati Allah Subhanahu wa taala fi rawdatil jannah mereka nanti akan berada di taman-taman surga mereka nanti akan berada di taman-taman surga panen apa yang telah mereka tanam ketika di dunia. Mereka Allah masukkan surga karena perbuatan yang telah mereka lakukan. Lahum ma yasha'una inda rabbihim. Bagi mereka adalah apa yang mereka kendaki di sisi Allah. Yaitu ahlul jannah mereka akan mendapatkan apapun yang mereka inginkan. Lahum ma yasha'una fiha. Mereka itu akan mendapatkan apa yang mereka inginkan di dalam surga itu. Sehingga keinginan yang pasti akan terwujud itu adalah keinginan ketika di surga kelak. Di dunia ini bukan tempatnya setiap keinginan, keturutan, keinginan-keinginan di dunia ini banyak bercampur dengan hal-hal yang justru maksiat dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dzalika huwal fadlul kabir. Orang-orang yang mereka dimasukkan Allah ke dalam surga sehingga mendapatkan kenikmatan yang mereka inginkan. Mereka akan berpuas-puas dengan nikmatnya surga Nah, orang yang mereka proses kehidupannya itu sampai mengantarkan mereka masuk surga, itulah keutamaan karunia yang paling besar. Sehingga keutamaan besar hidupnya manusia kalau dia nanti proses kehidupannya itu mengantarkan dia masuk jannah. Dan kerugian yang paling besar adalah ketika dia tidak bisa mengantarkan hidupnya masuk ke dalam jannah. Zalika Demikianlah Yubashirullahu ibadahu Allah subhanahu wa ta'ala menghabarkan kepada para hambanya Tentang kenikmatan-kenikmatan di akhirat Tentang kemuliaan-kemuliaan yang Allah berikan di akhirat Yang itu merupakan kabar gembira Allah bagi orang-orang yang mereka amanu wa amilu salihat ini orang Allah dina amanu wa amilu salihat itulah surga yang Allah beritakan kepada kita semuanya yang itu merupakan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hamba Allah yang beriman dan beramal saleh. Qul Katakanlah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la as'alukum alihi ajran. Aku dengan dakwahku aku tidak minta upah kepada kalian. Aku tidak minta balasan dari kalian illal mawaddata fil qurbah tidak lain dakwah yang aku sampaikan dalam rangka untuk membuat tali asih kekerabatan agar betul-betul kekerabatan itu langgeng dunia dan akhirat karena segala persaudaraan sekental apapun kata Allah Subhanahu wa taala apabila tidak tegak di atas ketakwaan itu nanti akan berubah menjadi permusuhan al akhillau Yauma idzin ba'dhum li ba'din aduun illal muttaqun. Segala persaudaraan yang ditegakkan bukan di atas takwa pada hari kiamat kelak akan berubah menjadi adu permusuhan kecuali orang-orang yang mereka menegakkan persaudaraan di atas dasar ketakwaan illal muttaqin kecuali orang mereka menegakkan persaudaraannya itu di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Waman tarif hasanatan Barang siapa yang mengerjakan amal kebaikan Nasib lahu fiha husna Akan aku tambahkan baginya Yaitu di surga kebaikan-kebaikan Allah akan tambahkan ini Allah akan lipat-lipatkan bagi dia pahala-pahala yang Allah berikan balasan Allah kepada mereka innallaha ghafurun syakur sesungguhnya Allah itu Maha pengampun terhadap orang-orang mukmin yang punya iktikat senantiasa takarrub mendekat kepada Allah maka segala kesalahannya, segala kekurangannya yang mereka juga beristighfar kepada Allah, Allah akan ampunkan. Dan Allah SWT tidak pernah menyanyiakan perbuatan orang mukmin sekecil apapun. Allah syakur. Allah dat yang maha mengampuni, Allah dat yang maha membalas, mensyukuri. Sehingga tidak ada kebaikan sebesar darah sekalipun yang dilakukan oleh seorang mukmin yang tidak disyukuri, yang tidak dibalas oleh Allah Subhanahu taala. Sehingga jangan merasa ya ini kebaikan yang tidak ada kebaikan yang sia-sia. Tidak ada kebaikan seorang yang sia-sia. Setiap nilai kebaikan yang kita lakukan, apapun bentuknya dan sekecil apapun, itu akan disyukuri oleh Allah, ini dibalas oleh Allah, bahkan dengan pembalasan yang berlipat-lipat. Bahkan bisa menjadi besar bersama dengan kondisi hati dia ketika dia beramal. Am yakulu naftara 'ala Allahi kadiban. Apakah mereka itu membuat-buat kedustaan atas nama Allah am yaquluna iftara 'alallahi kadiban apakah mereka itu itu adalah musyrikin mengatakan bahwasanya Muhammad telah membuat kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala apakah mereka orang musyrik itu mengatakan bahwasanya Muhammad telah membuat membuat kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala dengan tuduhan mereka Al-Quran adalah kedustaan yang dibuat-buat oleh Muhammad atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tuduhan orang-orang musyrik kafir kepada Rasulullah SAW dan itu terus berlangsung sampai hari ini. Orang-orang yang mereka hatinya kafir, mereka menuduh Al-Quran adalah buatan Muhammad. Fa'iyasha illahu yahtim ala qalbik. Seandainya Allah Subhanahu wa taala menghendaki Allah akan menutup itu hatinya Rasulullah SAW seandainya Allah melakukan yang demikian. Allah SWT kalau seandainya Muhammad itu berdusta atas nama Allah, Allah akan tutup hatinya engkau ya Muhammad. Tuduhan orang kafir ada tuduhan sekedar untuk menolak keberadaan Al-Quranul Kiri dengan menisbatkan Muhammad telah membuat kedustaan. Seandainya Muhammad itu pendusta, maka sungguh telah Allah hukum Rasulullah. Akan Muhammad adalah Al-Kirim, As-Sadiq, orang yang sangat jujur, yang sangat mulia, yang tidak pernah melakukan kedustaan apapun apalagi atas nama Allah Subhanahu taala. Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan kebatilan melenyapkan kebatilan dan al-haq itu pasti akan Allah nampakkan Allah akan menangkan yang batil itu pasti akan Allah hapuskan dan al-haq itu pasti akan Allah yaitu munculkan, Allah nampakkan, Allah akan betul-betul realisasikan sehingga tidak akan bisa melenyapkan kebatilan kecuali dengan kita memunculkan al-haq. Ja'al haqku wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Apabila datang kebenaran, maka kebatilan itu lenyap. Dan sesungguhnya kebatilan itu pasti lenyap. Tapi kalau kita menghadapi kebatilan dengan kebatilan, yang muncul adalah kebatilan yang lainnya. Sebagian kaum muslimin tidak bersabar untuk mewujudkan al-haq atau seakan-akan dia ragu bahwa al-haq itu pasti akan melenyapkan kebatilan. Al-haq adalah tauhid, al-haq adalah sunnah, al-haq adalah istiqomah di atas yaitu ajaran yang diajarkan Allah dan Rasulnya. Sekarang ini muslimin dia ingin melenyapkan kebatilan tapi dengan kebatilan bentuk lain. Ini tidak akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin melenyapkan kebatilan harus dengan memunculkan al-haq menjadi hamba Allah yang mewujudkan al-haq. Innahu alimun bidatis sudur, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dat yang Maha mengetahui segala apa yang ada di dalam dada manusia. Ini adalah ancaman Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang mereka memiliki sangkan-sangkan yang buruk. Allah tahu persis apa yang ada di dalam hati manusia yang disembunyikan oleh manusia. Akan nanti datang hari yang dikatakan dengan yaumatu belasarair, hari yang Allah akan bongkar segala rahasia sehingga tidak ada yang bisa menyimpan lagi rahasia di dalam hatinya. Mereka akan ini terbongkar semuanya yang mereka sembunyikan dalam hati mereka wa huwa alladhi yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'fu an sayyi'at dialah Allah Subhanahu wa taala alladhi yaqbalu taubah yang menerima taubat an ibadihi dari para hambanya apapun dosa manusia akan diampunkan Allah dan Allah tidak peduli selama manusia itu dia mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Ya ini jangan pernah putus asa dengan dosa yang Anda lakukan Selama Anda mau bertaubat kepada Allah Pasti Allah akan ampunkan dosanya itu Inallah yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah itu mengampunkan segala dosa. Apapun dosanya, baik itu syirik, kekafiran, kemudian al-kabair, apapun yang mereka lakukan pasti Allah akan ampunkan. Bukankah Allah katakan walladzina uh, eh, hum eh, dalam surat Al-Furqan bagaimana? Ibadur Rahman Gimana? Walladina la yad'una Walladina la yad'una ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati haramallahu illa bil haqqi wa yasnun mereka ibadur rahman itu dia tidak musyrik dia tidak membunuh jiwa dia tidak berzina. Wa may yaf'al dzalika yalqa athama, barang siapa yang dia melakukan itu semuanya akan Allah dia eh, ini tenggelamkan dalam ini dosa wa yudha'af lahu adzab dan Allah akan azab mereka dengan azab yang berlipat-lipat. Kemudian illa man taba wa amana wa amila amalan salihah. Kecuali orang yang taubat, beriman, beramal saleh, Ulaika yubattirullahu sayyiatim hasanat. Mereka itu orang yang Allah akan gantikan keburukan mereka dengan kebaikan-kebaikan. Sehingga dosa syirik, dosa <clears throat> membunuh, dosa zina, dan dosa apapun. Orang-orang Nasrani setelah Allah ancam mereka dengan kekafiran yang akan diancam dengan jahanam, karena mengatakan Allah itu salisu sesalasa. apa kata Allah afala yatubuna ilallah wa istaghfiruna tidakkah mereka mau bertobat kepada Allah dan minta ampun kepada Allah orang-orang munafik yang Allah katakan innal munafikina fit tarkil asfal minan nar yang mereka ini di keraknya neraka Allah katakan illal ladina tabu kecuali orang-orang yang mereka bertaubat. Demikian pula para pembunuh dan semisalnya. Sehingga taubat itu akan menghapuskan semua yang mereka telah lakukan. Allah akan menerima taubatnya para hamba selama taubat itu dilakukan di waktunya. Sebelum dia terlambat, kalau dia sudah terlambat, taubatnya nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Fir'aun ketika menjelang matinya ditenggelamkan Allah di lautan. Apa kata Fir'aun? Qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi Banu Israel wa ana minal muslimin. Saya beriman bahwa tidak ada sesembahan yang sebenarnya kecuali yang disembah oleh Bani Israel, yang diimani Bani Israel, dan aku termasuk orang Islam. Tapi Allah tolak al-an wa qarasaita qablu. Kok baru sekarang ya Fir'aun kamu taubat? Dulu-dulu kamu terus maksiat kepada Allah wa kunta minal mufsidin dan kamu termasuk orang buat kerusakan. Sehingga Allah akan terima taubatnya hamba siapapun dari perbuatan apapun selama dalam masa dibukanya pintu tobat dan belum ditutup. Wa yafu anisayyati dan Allah akan memaafkan dari keburukan-keburukan. Ini akan Allah hapuskan, keburukan-keburukan itu akan Allah hapuskan. Wa ya'lamu ma taf'alun dan Allah mengetahui apa yang kalian lakukan. Ketika sendirian, ketika bersama orang banyak, ketika di tempat yang gelap gulita, di tempat yang terang benderang, maka semua keadaan Allah mengetahui apa yang dilakukan oleh manusia. Ini termasuk di antara ancaman kepada manusia. Wa yastajibul ladina amanu wa amilu salihat. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan atau akan mengabulkan akan mengabulkan orang-orang yang beriman. Ini akan kalau doa dikabulkan, kalau amal diterima. Mengabulkan itu kalau itu wujudnya doa, itu akan diterima oleh Allah doanya. Dan kalau itu wujudnya amal, akan diterima amalnya oleh Allah. Allah memberi Allah mengabulkan apa yang datang dari orang mukmin yang beramal saleh wa yasituhum min fadli dan bahkan Allah akan menambah keutamaan yang Allah berikan kepada orang-orang mukmin. Allah akan berikan taufiknya, Allah akan lipat-lipatkan pahalanya sehingga di antara balasan Allah kepada orang yang berbuat baik adalah Allah akan angkat dia kepada kebaikan lainnya. Sehingga dia disibukkan dengan kebaikan-kebaikan hal jazaul ihsan illal ihsan? Bukankah balasan kebaikan akan kebaikannya kebaikan yang lainnya? Barang siapa yang dia berbuat baik, Allah akan balas dengan kebaikan berikutnya sehingga dia disibukkan dari kebaikan ke kebaikan. Sehingga dia akan mendapatkan pahala yang berlipat-lipat dari Allah Subhanahu wa taala. Wal kafiruna lahum adabun syadidun. Adapun kalau orang itu kafir, menentang, angkuh, sombong, menolak kebenaran bagi mereka azab yang sangat pedih. Walau basatallahu rizqa li ibadihi. Seandainya Allah itu menggelontor rezeki kepada hambanya sehingga meludak-meludak apa yang dia terima dari Allah la baghau niscaya dia akan melakukan kerusakan di muka bumi dia akan melampaui batas di muka, bumi. Dia akan angkuh dan sombong. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki itu ini bukan kemudian digelontar total. Walakin yunazzilu bi qadarin ma yasha tetapi Allah memberi, menurunkan rezekinya itu dengan kadar yang Allah kendati. Dan tidak akan pernah kehabisan stok rezeki nggak akan pernah kehabisan. Yang membuat manusia panik itu karena rakusnya dan tidak bertakwanya kepada Allah. Sehingga oh minyak mau habis, oh ini mau habis, oh ini mau habis. Kemudian membuat mereka rakus, kemudian membuat mereka semakin tomat, semakin ambisi untuk kemudian berbuat yang tidak-tidak. Ini yang membuat manusia kemudian ya ini panik Rezeki Allah itu nggak pernah habis. Allah stok terus, Allah akan stok terus. Di satu tempat Allah berikan uh, yang berlebih ini. Tempat yang lainnya Allah berikan yang berlebih ini. Supaya itu pun supaya manusia saling manfaatkan satu dengan yang lainnya. Itu semuanya dengan hikmah Allah. Kalau manusia intinya kalau manusia bertakwa, maka mereka tidak akan pernah yaitu khawatir stok rezeki yang pasti akan Allah berikan kepada mereka. Allah turunkan rezekinya itu dengan kadar yang Allah tentukan. Dan Allah lebih tahu tentang kondisi para hamba. Innahu bi ibadi khabirun basirun. Sesungguhnya Allah terhadap para hambanya itu khabirun, mateliti. Pengetahuan Allah itu detail sehingga Allah tahu persis apa yang harus yang harus Allah perbuat kepada para hambanya sehingga Allah memperlakukan hambanya sesuai dengan kasih sayang Allah dan Allah Maha melihat. Tidak ada yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang ada pada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa alladhi yunazzilul ghaitha min ba'di ma qanatu wa yansuru rahmatah. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan hujan dari langit Allah SWT yang telah menurunkan hujan dari langit. Mimba di makonatu yang sebelumnya yang sebelumnya, mereka itu yaitu putus asa. Yang sebelumnya dia merasa putus asa dari turunnya hujan. Lalu Allah turunkan hujan pada mereka sebagai rezeki dari Allah Subhanahu wa taala wayang syuruh rahmatah dan Allah pun sebar rahmatnya kepada para hamba hujan di mana-mana sehingga menjadi rezeki bagi manusia dia bisa mendapatkan apa yang mereka butuhkan hamid dan Allah itu adalah walinya pelindungnya para hamba Allah yang mengurusi segala para hamba Allah yang telah berbuat baik kepada para hamba dan Allah itu Al-Hamid yang terpuji dalam segala perbuatannya dalam mengurus semua para hamba dan urusan para makhluk semuanya dengan ini kebaikan-kebaikan Allah yang segala pujian kembalinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min ayatihi di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Khalqus samawati wal ardi adalah penciptaan langit dan bumi. Yang dikatakan Allah, la khalqus samawati wal ardi akbar min khalqin nas. Penciptaan langit dan bumi itu lebih hebat, lebih rumit dibandingkan dengan penciptaan manusia. Wa ma fihima min dabbah. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah juga adalah binatang-binatang yang bertebaran di bumi, di ini bumi, di daratan atau di atas. Maka bertebarannya dabah, bertebarannya binatang-binatang melata, bertebarannya ini hewan-hewan ini semuanya diantaranya tanda pula kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala berbagai macam binatang, alam-alam binatang yang kita tidak tahu persisnya berapa alam binatang yang ada, yang di yang di muka bumi, yang di bawah bumi, yang di bawah bumi contohnya apa? Cacing, orang cacing tok tapi macam-macam buahnya dan yang di atas bumi kemudian binatang-binatang yang ada di atas bumi yang di atas bumi mati yang nempel di tanah yang di atas lagi yang di udara yang menceloknya di atas atas terbang di udara banyak semuanya itu menjadi tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala wa ala jam'ihim idza yasha'u qadir dan dia Allah Subhanahu wa taala ala jam'ihim kalau Allah ingin mengumpulkan semuanya yang bertebaran itu, maka Allah Subhanahu wa taala Maha mampu. Setelah matinya manusia, Allah akan kumpulkan semuanya. Itu bagi Allah sangat gampang. Apabila Allah mengendaki seperti itu, Allah sangat mampu untuk melakukannya. Tidak perlu diragukan lagi sehingga mereka orang-orang kafir musyrik meragukan tentang yaumul ba'ats hari akan dibangkitkannya manusia setelah kematiannya. Wa ma asabakum min musibatin apapun musibah yang menimpa kalian fabima kasabat aidikum itu semuanya adalah hasil karya perbuatan manusia. Semua musibah yang menimpa manusia itu adalah hasil perbuatan manusia. Termasuk kehinaan yang menimpa kaum muslimin itu adalah karena perbuatan kaum muslimin. Termasuk kaum muslimin diberikan pemimpin yang kasar, yang keras, yang bolim, yang menekan, yang memeras itu karena perbuatan muslimin. Karena kebaliman muslimin sehingga hendaknya dia koreksi diri, apa yang telah mereka lakukan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena itu diantaranya kan itu merupakan bagian hukuman Allah kepada manusia. Wa yafu an kathirin dan itu pun Allah telah memaafkan bagian yang banyak. Seandainya setiap perbuatan dosa manusia diadab Allah, punggung bumi tidak menyisakan makhluk sama sekali. Setiap kesalahan manusia di azab Allah, punggung bumi tidak akan menyisakan makhluk sama sekali. Wa ma antum bimu'jizina fil ardi. Dan kalian wahai manusia tidak akan bisa mampu menolak datangnya azab Allah ketika Allah timpakan azab sehingga jangan eh, ini sombong, jangan angkuh, jangan gembendel, jangan dia merasa hebat. Wa malakum min dunillahi min waliyin wala nasirin dan tidak ada bagi kalian ketika datang azab Allah yang bisa menolong yang yang menjadi pelindung dan penolong enggak ada kecuali Allah Swt.